falyatahallal min yaum. Minta halal kepadanya pada hari ini, minta maaf. Kalau barang dikembalikan, kalau kehormatan kita bersihkan kehormatannya dan seterusnya. Sebelum nanti tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, mumpung belum mati. Jangan sampai terucap dari lisan kita itu nanti saja diselesaikan di hari kiamat. Memangnya mudah menyelesaikannya di hari kiamat. Kalau jumpa, kalau nggak jumpa berapa banyak manusia di sana. Nah demikian ikhwanifidina wa ayyikum jami'an Nah itu saja mungkin yang menjadi apa namanya fokus kita pada eh, pertemuan kali ini Dan ya seratus sekian lainnya silahkan antum baca sendiri tentang bagaimana cara meraih sorga Nah demikian ikhwanifidina wa ayyikum jami'an Untuk selanjutnya bagi yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan Berkaitan dengan buku ini, berkaitan dengan materi ini atau materi yang lainnya silahkan banyak kali nggak cukup waktunya yang yang bisa kita jawab kita jawab ya Bagaimana kaitannya bahwa Rasulullah saja dengan amalannya tidak bisa untuk membeli sorga sedang beliau dianugerahkan telaga di sorga. Ya, itu anugerah dari Allah. Tidak beliau beli dengan amal beliau. Itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di sorga adalah rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala masukkan hambanya ke dalam sorga dengan rahmatnya dan masukkan manusia ke dalam neraka dengan keadilannya. Dari penjelasan tadi kenikmatan sorga diperuntukkan untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga merasakan mena, eh, akan mencicipi kenikmatan-kenikmatan di dalam sorga. Ya, akan mencicipi kenikmatan-kenikmatan di dalam sorga. Mereka akan berkumpul dengan keluarga mereka nanti di sorga, berkumpul dengan suaminya kalau dua-duanya masuk dalam sorga. Ya, akan berkumpul dengan suaminya, akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan istana ya, istana-istana, akan mendapatkan pelayan-pelayan akan mendapat kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam sorga. Dan termasuk kenikmatan yang paling tinggi yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wanita juga akan memperoleh kenikmatan tersebut. Maka dari itu kenikmatan yang paling tinggi itu bukan jima, ikhwan fillah. <laughs> Ada orang pikirannya jima aja kan gitu. Itulah yang paling nikmat. Tidak, ma'rifatullah di dunia dan melihat Allah di akhirat. Itu yang paling tinggi. Hanya saja sebagian orang belum belum merasakan nikmat ini karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ah, asma wa sifat saja malas kan begitu ya. Sampai sekarang pun nggak tahu apa itu as, tauhid asma wa sifat. Bagaimana dia bisa merasakan kenikmatan ma'rifatullah di dunia? Bagi orang yang muflis apa ada kemungkinan akan menerima amal amal dari orang yang mendolimi orang muflis tersebut? Ikhwani fiddina azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kedzaliman apapun yang dilakukan oleh siapa saja nanti di akhirat dia akan membayarnya. Kalau dia yang didolimi maka dia yang akan mendapatkan pahala dari orang lain atau keburukannya akan ditimpakan kepada orang lain yang dizaliminya ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an maka dari itu masalah muamalah bainan nas muamalah hubungan interaksi kita kepada orang lain ini harus benar-benar kita perhatikan manusia tidak mungkin tidak bergaul manusia tidak mungkin tidak bermuamalah dia pasti berinteraksi dengan orang lain maka ini harus diperhatikan dan dijaganya ya di dalam bab muamalahnya Kalau bisa kita jangan jadi orang yang muflis ini. Maka dari itu ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman sebagai dai, sebagai juru dakwah, sebagai pengajar, sebagai kodi, Nabi berpesan kepadanya di akhir pesan itu Nabi mengatakan Ittaki da'watal madlum. Ya, ada hikmah di sini. Nabi tidak berkata kepada Mu'az, Mu'az Ittaki dhulum. Ada juga hadis-hadis yang berbicara seperti itu. Ikat itakid zulum. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Tapi sabda Nabi ini tidak ditujukan khusus kepada seseorang. Umum. Nah, ketika Nabi berbicara kepada seseorang, Nabi tidak mengatakan kepadanya, "Kamu jangan berbuat zalim." Tidak. Apa kata Nabi? Hati-hati doa orang yang didolimi. Antum takut mana? Ketika ada orang yang berbicara kepada antum, kamu jangan berbuat dolim. Dengan orang yang berkata kepada hati-hati fulan, doa orang yang engkau dolimi. Mana yang lebih membekas? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa antum takut? Yang kedua tadi. Yaitu berat, Gak terbayangkan oleh kita apa yang terlontar dari lisannya. Ketika antum mendalimi seseorang lalu dia berdoa, tidak ada doa, hijab yang menghalangi antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala, antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak tahu dia apa yang, apa, gak tahu kita apa yang terlontar dari lisannya. Maka Nabi mengatakan itaqi da'watal madlum. Apa artinya itu? Jangan berbuat dolim. Tapi redaksi yang digunakan hindari, hati-hati, takutlah kamu doa orang yang didalimi. Karena kalau orang disakiti ikhwanifidin, sakit hatinya, antum sakiti dia, baik karena kata-katamu atau perlakuanmu. Lalu dia terucap dalam hatinya, kita nggak tahu apa yang terucap dalam hatinya. Wah, inilah, itulah kan begitu ya. Wah, itu didengar. Tak ada hijab. Diamini oleh malah ikat. Siapapun dia yang kita zalimi. Siapapun dia yang kita zalimi ikhwani azan ya Allah wa Kenikmatan melihat wajah Allah di surga hanya untuk orang-orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat. Apakah ini benar? Ini ini ini ungkapan orang-orang sufi. Maksudnya bukan seperti ini, ikhwani Orang yang masuk surga, setiap orang yang masuk ke dalam surga pasti akan mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada uh, uh hamba-hambanya yang menghuni sorga. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik, bagi mereka husna, yaitu apa? Sorga. Wa ziyada Dan bonusnya. Apa bonusnya? Tambahannya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kedua orang tua kita sering melakukan bentuk kesyirikan dan matinya bunuh diri lagi? Apakah kita sebagai anak boleh mendoakan orang tua kita? Ikhwanifiddin Ya tentunya orang yang Orang muslim Asalnya muslim Lalu dia berbuat syirik Ya tentunya tidak lantas kita fonis dia itu kafir karena di sana ada penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir. Karena untuk menjatuhkan vonis kafir perlu syarat dan tidak adanya lagi mawani, itu penghalang-penghalang jatuhnya vonis tersebut. Selama tidak dihukumi kafir, dia mati dalam keadaan masih muslim secara hukum duniawi, nggak tahu di akhirat itu di hadapan Allah nanti, ya. Tapi di dunia dia hukumi secara zahir. Ya, dihukumi secara zahir. Lahiriahnya muslim ya muslim. Demikian juga orang mati bunuh diri tidaklah kafir dengan dosa ini. Walaupun ini termasuk dosa besar. Dia tetap disolatkan dan dimandikan dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Jika orang tua kita seperti ini, ya tentunya ini takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah. Kita tetap dan harus memohonkan ampunan untuk untuknya. Mohon ampunan. Selama dia masih mati dalam keadaan muslim ya. Nah, kalau musyrik tentunya tidak boleh mendoakan orang orang musyrik. Kalau dia mati adalah dihukumi secara dunia, hukum dunia dia dia musyrik. Karena tidak boleh lagi dia disolatkan, tidak boleh lagi dia dikuburkan di perkuburan kaum kaum muslimin. Ya kita doakan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menerima udurnya. Walaupun wallahu alam di sisi Allah kita nggak tahu apakah udurnya nanti diterima. Misalnya dia berbuat syirik karena tidak tahu apakah diterima di sisi Allah, itu urusan di akhirat. Nah demikian ikhwanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik.